Ikhwati fillah, Allah berfirman di berbagai macam ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa dunia yang kita berada di atasnya ini adalah mata gurur. Kenikmatan yang singkat, kenikmatan yang menipu. Pun begitu banyak orang yang sudah tertipu sama dunia. Gara-gara dunia terlena, umur makin berkurang, ya mungkin harta bertambah, tapi ilmu tidak bertambah. Hafalan Quran nggak bertambah, sunnah pun nggak sempat dibaca. Jujur saja, kalau sampai Allah berikan kita harta sebesar Jabal Uhud pun kita wafat tidak mungkin dibawa tuh harta ke lubang kubur. Yang dibawa apa? Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang berkepanjangan dan doa anak yang soleh. Sehingga silahkan cari harta sebanyak mungkin, tapi jadikan harta sebagai media alat bantu kita untuk bisa menggapai indahnya sorga dengan dengan keridhaan Allah tentunya. Ikhwatifillah. Allah berfirman dalam Al-Quran menegaskan bahwa betapa manusia berhati-hatilah dengan hal-hal yang Allah jadikan indah. Yang pertama dikatakan zuyina linnas hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal al muqantarah. من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المعام pada surat yang ketiga atau surat Al-Imran ayat 14 ini Allah berfirman menegaskan kepada manusia bahwa zuyyina linnas dibikin bagus sama Allah untuk manusia. Zuyyin yakni Allah pasti selalu bikin bagus kata Allah untuk manusia hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah min zahabi dhahabi wal fidda wal khairil musawwama wal an'am wal harz Allah kabarkan bahwa sudah pasti diperindah, sudah pasti dierok dipandang mata untuk manusia, yakni kecintaan terhadap apa-apa yang dia ingini. Apa sih keinginan manusia? Yang pertama, An-Nisa Perempuan An-Nisa Perempuan ya Itu jangan laki ke perempuan Perempuan bisa suka perempuan Ya orang-orang perempuan sekedar kabar saja Kalau orang laki ngelihat orang laki pakai baju bagus Belum tentu ngiri Ah masing-masing Dia begitu saya bikin model lain Kalau orang laki begitu Ya pengennya limited edition bagian itu nggak perlu ada yang nyuruh tapi kalau perempuan lihat pakai baju bagus orang perempuan ngelihat uh beli di mana tuh, sehingga cenderung untuk meniru ada ketertarikan dan dalam hal yang lain dalam hal yang lain mereka orang-orang yang senang melihat melihat itu maka dikatakan wanita ini adalah fitnah Rasulullah pun bersabda ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa Tidaklah KU tinggalkan untuk umatku ini fitnah yang lebih berbahaya untuk kaum laki-laki khususnya adalah wanita. Karena banyak sekali orang-orang hebat hancur gara-gara wanita. Makanya wanita jangan mau dijadikan setan alat bantu untuk menaklukkan laki-laki, jangan mau. Almar'atu aurah, kata Rasulullah, perempuan itu aurat, almar'atu aurah. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Faidah horojat seandainya perempuan itu keluar ishtarfa syaitan. Setan itu pasti menghiasinya. Ya perempuan pakai baju rapi saja keluar rumah Kalau memang cantik pasti orang akan memandang dia Apalagi dia pakai baju yang gak senonoh lebih bahaya lagi Maka dikatakan Istasrofat Istasrofah syaitan Setan akan memperindah dirinya Wa yadubillah Wa na'udzubillah. Subhanallah. Ini bukti nyata bahwa fitnah wanita. Yang kedua, wal banin. anak-anak. Wal Gara-gara perempuan dan anak-anak, berapa banyak orang menghalalkan cara. Korupsi pun dianggap lumrah. Gara-gara tuntutan wanita dan anak. Sampai dia lupa, kalaupun harta dia dapat dengan cara yang haram, bukankah Islam yang mengatakan, kullullah min nabata min suhad, anaru ahakku bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Cuma ini dua fitnah ini selalu membuat orang nggak orang ini nggak berlaku, seakan-akan nggak ada kegunaan sama sekali. Sudahlah, halalkan semua cara. Subhanallah. Gara-gara wanita, gara-gara anak banyak orang kerja nggak sempat sholat. Banyak gara-gara wanita dan anak banyak orang menaklukkan dunia dengan cara yang haram. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Yang lainnya apa? Wal qanatir al muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah. Perabotan rumah tangga, perabotan diri kita, baik yang terbuat dari emas maupun perak, karena berapa banyak orang gara-gara urusan rumah tangga, pengen dandan, pengen ngebagusin banda rumahnya, dihalalkan segala cara. Subhanallah. Subhanallah. Ini terjadi bukan tidak ya. Wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah, baik dari emas maupun perak. Untung kalau bicara emas dan perak itu ada zakatnya. Ya makanya kalau untuk emas itu zakatnya silakan Anda punya perabotan terbuat dari emas silahkan. Tapi ingat 83 gram itu ada zakatnya. Nah, makanya kalau dipikir-pikir ketimbang main dolar mendingan main emas. Dolar nggak ada itu ya susah kita naik turun pun nggak jelas. Tapi kalau naik main emas, insya Allah ada ada zakatnya mulia buat kita yang memilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ya. qanatir al-muqantarah min wal fitah wal khailil musawwamah. Kalau dulu itu kuda-kuda pilihan, Orang sekarang jarang yang pakai kuda, bahkan nggak ada yang pakai kuda mungkin di kota. Kecuali tukang delman aja kusirnya itu. Ini yang dimaksud kendaraan pilihan. Ya, orang-orang laki khususnya nih aduh kalau udah bicara kendaraan kadang-kadang lupa di rumah ada yang nunggu. Dilap itu kendaraan, dicuci ya. Yang di rumah nggak pernah digitu-gituin amat. Kenapa? Karena memang al-khailil musawwama itu menjadi kesukaan. Cinta orang sama kendaraan itu cinta sekali. Wal an'am ya ini peternakan, walhars pertanian dalam tanda kurung ya ini pekerjaan. Berapa banyak orang gara-gara pekerjaan ini dibikin indah. Aduh, enaknya kerja. Sampai dulu waktu belum kerja berdoa terus ke Allah. Ya. Pengen punya kerjaan. Udah punya kerjaan lupa doa. Tapi senang sama pekerjaan. Gara-gara pekerjaan putus silaturahim, Gara-gara pekerjaan kita nggak sempat ngajarin anak bagaimana cara beragama yang baik. Gara-gara pekerjaan kita nggak sempat bisa berbuat yang lebih baik dalam keseharian kita. Umur makin berkurang, nggak berasa kesempatan makin sedikit. Sayang, gara-gara pekerjaan. Makanya alhamdulillah ada batas umur orang kerja di negeri kita. Ya ini mau nggak mau harus diterima. Kenapa? Diatur waktunya. Ketika Nabi mengatakan tentang orang yang beruntung namanya Al-Qais, Beliau mengatakan al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang beruntung kata Rasul itu orang yang mau menghitung dirinya. Ya, dari masa dewasa 20 tahun dia mulai kerja, itu kan produktif sampai 45, 50 lah paling lama. Ya, itu cuma 30 tahun 20 sampai 30 tahun. Kira-kira dalam waktu 30 tahun ini dia bisa apa? Karena banyak orang di tengah kantor meninggal banyak. Di tengah jalan pergi kantor pun meninggal banyak. Karena masa-masa seperti masa yang rawan. Sehingga ada doa khusus menjelang usia 40 saking rawannya masa itu. Padahal 40 tahun kesepakatan banyak orang mengatakan itu awal kehidupan seorang laki-laki. Tapi Islam ajarkan doanya. Falamma balagu asuddah wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik itu doa yang diajarkan doa menjelang usia 40 apa sih artinya Ustaz? Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ajarkan aku bersyukur dengan semua nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Karena sampai usia 40 ini mudah sekali saya berbuat baik. Silaturahim tinggal pencet starter, kendaraan pun berbunyi dan jalan. Kesehatan Masya Allah Alhamdulillah. Gampang sekali buat berbuat baik dengan kesehatan yang kami miliki. Coba syukuri. Kalau kau mensyukuri Allah akan tambah. Kalau dokter suka bilang justru kalau menjelang usia 40, kalau bisa general check up. Jadi kalau nanti usia 50 sakit nggak repot lagi dokter ya. Kalau Islam bahasanya nggak begitu. Menjelang usia 40 belajar bersyukur. Karena khawatirnya 40 ke sana banyak penyakit. Tapi kalau kau bersyukur, Allah tambah kenikmatan yang kau rasakan. Itu bahasa Islam. Wa in rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah kata Allah. Subhanallah. Wal hars, dzalika mataul hayatid dunya tapi sekedar mengingatkan bahwa itu adalah kenikmatan dunia yang Allah bikin bagus di mata manusia. Nggak ada orang yang nggak demen perempuan, nggak ada orang yang nggak suka sama anak-anak lucu, lu dunia anak dunia yang masya Allah. Sampai orang tua aja seneng nonton film karton. Saking apa? Saking memang indahnya masa masa anak-anak. Orang mana yang nggak suka menghias rumah? Tiap lebaran cat berubah. Apa tanda-tanda lebaran itu pada berganti warna rumah katanya. Ini kalau orang nggak ngecat lebaran nggak lewat sini gituin. Kalau lagi ngecat lebaran ntar lagi gitu ya. Jadi jadi ada identik bahwa orang kalau ganti warna rumah ya karena tidak kantor itu identik sama sama uh, rasa cinta kepada tempat tersebut. Nah, aksesoris ya Oh, mobil motor udah bagus, di karoseri lagi ditambah-tambah. Udah standar pabrik udah alhamdulillah. Itu kecintaan. Mau bilang apa? Rasa suka. Kalau nggak begitu nggak buka lapangan kerja buat tukang stiker sama tukang modifikasi ya. Kecintaan terhadap mau kontra. Baik emas maupun perak. Dari Dzalika hayat di dunia. Itu kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi yang perlu kalian sadari bahwa di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya, seluruh kenikmatan yang disebut tadi nanti Allah bakal ambil. Allah bakal ambil semua nikmat. Ya, ya harta kan begitu. Kalau nggak kita yang ninggalin itu jadi warisan, dia yang ninggalin kita hilang atau kena bencana alam. Harta kan begitu. Itu namanya titipan Allah. Nah, mumpung masih dititipin, apa yang bisa kita perbuat harapan Allah seperti itu maka dikatakan wallahu indahu husnul ma'ab dan all, di sisi Allah itu tempat kembali yang paling baik maka silakan taklukkan dunia gapai banyak harta di atasnya tapi demi Allah ini untuk urusan akhirat wal tangzur sumakar ma qaddamat lighat fattakullah dipersiapkan hidup untuk urusan akhirat saya pengen pakai mobil yang terbaik Kenapa? Saya pengen fresh sampai ke kantor bisa kerja maksimal sehingga saya lebih ikhlas untuk bekerja dengan keadaan yang rapi. Maka kalau saya makin ikhlas, bukankah rezeki yang saya dapat bulanan lebih baik? Masuk ke badan anak pun dengan cara yang baik, silahkan saja. Saya pengen pakai kendaraan yang agak cepat sedikit. Kenapa? Karena Indonesia butuh orang on time. Maka saya beli kendaraan yang tercepat, silahkan saja. Boleh nggak disalahkan? Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang penulis kitab Bulughul Maram itu, itu beliau tegas membuat satu membeli satu kendaraan berkuda yang raja kalau ngelihat kendaraan dia itu bikin ngiri itu raja. Saking mewahnya itu kendaraannya Ibnu Hajar Al Asqalani silakan. Tapi dia paham itu dia beli untuk urusan akhirat boleh. Tapi kalau cuma untuk urusan dunia rugi. Anda anak-anak muda mau beli motor, mobil silahkan. Mungkin yang bisa cash alhamdulillah, yang nggak bisa kredit modal motor metik modal modal ratus ribu pengen pulang kampung ya nggak apa-apa tapi tujuannya bertemu sama orang tua lihat keadaannya bantu kekurangannya minta dibalur dengan doa buang prinsip nggak ketemu orang tua sebelum sukses tuh buang ketemu nggak ketemu cash kredit pokoknya nyampe nyampein tuh orang tua karena berkahnya dunia ada di keramat orang tua masya Allah Nah, kalau tidak seperti itu yang terjadi di masyarakat, ya. dan ini yang terjadi di masyarakat, bahwa manusia ini banyak terlena dengan keadaan, maka sikap kita yang dunia membuat kita seperti ini bagaimana? Ya, habis kita udah terlanjur tinggal di dunia, Ustaz, dan terlanjur dunia ini kadang merayu, kadang menyakitkan. Kita harus bagaimana di dunia? Islam memberikan nasihat beberapa sikap yang terbaik menghadapi kenyataan dunia. Karena kita makhluk yang tercipta oleh Allah dan butuh bantuan Allah. Sehingga kadang-kadang kita minta sama Allah kok nggak keturutan, bukan Allah pelit. Allah al-bakhil itu bukan nama Allah. Eh, az-zalim bukan nama Allah. Jangan suka merasa Allah pelit, Allah zalim. Tidak, itu bukan sifat Allah. Makanya kalau sampai kok kita berasa Allah tuh bahil, Allah tuh zolim sama kita, itu karena kitanya yang bahil, kitanya yang zolim. Ana engda Zoni abdi, kata Allah. Aku ini menurut prasangka hambaku. Kalau hamba aku pikir aku ini baik, aku baik, kata Allah. Sampai cuma di Islam, doa itu dikatakan senjata. Doa silahul mu'min, Doa itu senjata orang beriman Allah kasih senjata yang setiap orang bisa insya Allah. Doa. Dalam keadaan sulit di atas dunia, terzolimi, disakiti, difitnah. Tapi kan bisa berdoa. Orang buta saja bisa berdoa kok. Orang bisu, orang tuli pun bisa berdoa. Makanya kata kata Nabi eh, Nabi Ayub, ya Allah ambil semua hartaku, ambil ya Allah ambil semua anak-anakku, ambil semua eh, apa yang kumiliki. Bahkan ambillah ketampananku ini ambil karena dia punya penyakit kusta itu ya, koreng. Tapi tolong ya Allah, jangan kau ambil lisan ini ya Allah. Biarkan lisan ini bisa berzikir meminta kepadamu ya Allah. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Karena kalau manusia sudah nggak bisa berdoa, yang ada kerugian. Ya, harta itu cuma titipan. Jangan takut miskin, jangan jangan sombong kalau jadi orang kaya. Cuma titipan. Miskin ada akhirnya, kaya pun ada selesainya. Tapi yang terpenting ya Allah, jadikan doa yang hamba ucapkan kepada mustajab. Karena yang kami butuhkan doa. Orang yang miskin berdoa minta harta Allah kasih. Kalau memang mustajab, orang kaya yang berdoa pun kalau memang doanya mustajab, dia baik, hartanya bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi kalau dia nggak bisa berdoa dengan cara yang baik, hartanya ada kerusakan untuk dirinya. Allah karim, subhanallah. Maka caranya bagaimana Ustaz? Yang pertama berdoa. Kita banyak berdoa kepada Allah. Tentu kalau bicara doa, kita bicara ilmu. Karena mungkin doanya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, tempatnya pun sama. Tapi kok jawaban doanya bisa berbeda? Berarti butuh ilmu ya. Nah, ilmu itu modal. Ilmu itu modal. Berarti di dalam doa ini kedepankan ilmu. Ya. Karena apa artinya hidupmu tanpa ilmu? Bahkan doa yang kau panjatkan, ibadah yang kau lakukan tanpa ilmu, Allah pandang batil. Doa pada Allah, tangan pun diangkat, rayuan pun mulai diucap. hina nafid doa, dia ulang-ulang doa. Tapi kalau dia nggak berilmu tentang doanya, hilanglah kemuliaan. Makanya Anda kalau minta sama Allah harus tahu dulu Anda minta untuk apa. Kan ada orang minta ikut-ikutan. Tergantung trennya. Ngelihat orang pakai laptop, semua minta laptop sama Allah. nanti minta juga apa? Ya minta aja takut habis ntar gitu. Jadi asal minta nggak tahu tujuan apa dia pakai laptop itu kan. Lihat orang punya mobil dua pengen punya mobil juga. Ya kan itu udah punya. Eh, merek ini belum ada, merek ini belum ada. Saking senangnya koleksi kendaraan. Akhirnya gerasi apa sempit gara-gara kendaraan. Gak ada manfaatnya. Oh ya, dubillah, wa na'udzubillah. Sangat-sangat disayangkan sekali. Masya Allah. Taib. Dia berarti dalam dua wajib berilmu. Sehingga dia mengerti yang dia pinta itu memang yang dia butuhkan. Karena orang kalau minta yang dia butuhkan, insya Allah lebih serius. Dia tahu bahwa dia butuh ini, dia berhajat dengan doa, maka dia berilmu dengan yang dia dia minta. Kemudian dia perlu tahu pula dalam doa yang dia panjatkan bisa cepat datang ijabah doa kalau dia tidak menyakiti zat yang diminta yaitu Allah. Makanya Allah tegas mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah nggak ampunkan dosa syirik yang Allah ampunkan dosa selain syirik. Berarti di hal yang kedua, membiasakan beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Ya. Karena nanti banyak juga orang beribadah kepada Allah tapi dia tetap berbuat syirik. Pengen kerja cari cari panglaris sama dukun. Ya. Pengen berusaha kerjasama sama paranormal tuh. Mau nangkep maling, dukun disewa. Aduh, polisi ada nggak juga ayah. Kalaupun ketangkap tuh maling nggak berkah, bakal ngerampok bukan maling lagi nanti. Cara nangkapnya salah. Ini kan hayalan di siang bolong pengen mulia dengan cara yang haram. Walaupun ayat sering dibaca Hal jazaul ya, ya. Ah, bahwa ah, orang yang berbuat kebaikan itu balasan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Maka cobalah kita berilmu. Kita nggak berbuat syirik kepada Allah karena yang dikhawatirkan syirik dengan cikal bakal yang diharamkan oleh Allah dalam kesyirikan itu menjadi penghambat yang paling utama dalam ibadah yang dilakukan sama Allah. Kelihatannya dia ibadah, tapi Allah batalkan ibadahnya karena perbuatan syirik. Karena nggak berilmu, sayang sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya yakni beramal saleh. Beramal saleh. Kita biasakan hidup di atas dunia ini dimanapun kita berada. Walaupun mungkin banyak orang mencibir kita berada di mana. Karena mungkin dulu kita nggak tahu ini baik atau tidak. Di tengah kerjaan kita, kita baru ngerti ini nggak bagus. gitu ya. Sehingga kita mau bertobat sudah terlanjur terikat. Orang banyak mencibir. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat baik di tempat yang memang kita nggak ya, orang nggak pandang baik. Fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun islamiyah. Di bumi mana kita berpijak, kewajiban akan Islam wajib kita lakukan. Makanya ini bedanya umat Muhammad dengan umat-umat yang lain. Ju'ilal ardoli ummati masjidan. Dijadikan setiap bumi di atas dunia ini untuk umat Muhammad masjid. Makanya dimanapun kau bertemu dengan azan, sholat. Mau dimana saja di parkiran, di tempat apa, kecuali tiga tempat yang kita nggak boleh sholat. Yang pertama WC, tempat buang hajat. Yang kedua kuburan, nggak boleh kita sholat. Jelas tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga tempat yang najis seperti kandang keledai atau kandang-kandang binatang yang najis itu nggak diperbolehkan. Selain itu boleh Berarti dimanapun kau berada, di tempat yang tak ada penghalang berbuat baik, beramal soleh lah. Karena amal soleh itu bahasa Arab. Amal artinya pekerjaan. Soleh benar. Berbuatlah yang benar dimanapun kau berpijak di atas dunia ini. Jangan gara-gara sempit tempat, sulit berbuat baik, kita tinggalkan kebaikan. Jangan. Karena nggak ada yang pernah tahu umur sampai kapan kan. Ya, makanya saya mensupport teman-teman ini dimanapun antum berada teruslah berbuat baik. Ya, sampai antum bisa mendirikan masjid di Bang Niaga ini, masya Allah. Ya, terus karena bagi biar bagaimana di bumi manapun kita berpijak menegakkan Islam itu wajib hukumnya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan dakwah antum insya Allah. Karena bagaimana para pimpinan menghayalkan kinerja kerja yang baik dari para pegawainya kalau agamanya berantakan. Ya, Suka lucu saja kalau orang melarang-larang orang belajar agama di satu instansi, lucu. Padahal mulianya kinerja kerja para pekerja itu karena agama. Apalagi dia sudah mengetahui bahwa daging yang tumbuh di badan yang dengan cara yang haram itu neraka lebih berhak. Maka dia akan kritisi kinerja kerja. Dia nggak akan korupsi, dia nggak akan korupsi baik berbentuk materi maupun waktu. Ah, mulianya Islam yang mengarahkan orang untuk lebih mulia daripada hal yang diharamkan di agama. Tapi kemudian yang berikutnya, kalau keadaan seperti ini, Ustaz, tadi perhiasan yang banyak membuat kita terlena, terus sikap kita bagaimana? Ulama memberikan nasihat bahwa biasakan mengingat Allah dimanapun kita berada. Sekarang alat eh, elektronik itu sudah canggih sekali. Mungkin mata kita ini lelah lihat huruf-huruf bahasa Arab. Atau mungkin sudah terlanjur kuda kepala empat ke sono, mata mulai plus. Ya, ini baca Quran juga udah mulai berantem. Ini ain apa ogin sih? Dari tadi mikirin baca belum mikirin huruf aja ya. titiknya dewet tapi salah cetak. Emang udah nggak jelas. Tapi kan bukan berarti kuping ini nggak bisa mendengar kiratul Quran. Coba jadikan background sound dari laptop kita, komputer itu ayat murotal. Ya, timing yang tepat Ramadan atau dikumandangkan ayat terus di ruang kantor kita sayup-sayup suara ketimbang lagu-lagu yang nggak jelas ya yang kelihatannya membuat bahagia selama mendengar lagu tersebut demi Allah Allah akan bikin mati hati orang yang terlalu cinta dengan musik hati-hati ya lebih baik belajar cinta dengan ayat itu lebih mulia karena kita nggak pernah tahu mau kita sampai kapan paling nggak dengerlah karena banyak orang yang kadang-kadang orang haji itu itu yang dibaca apa itu ayat ah baru denger baru denger emang belum pernah hatam, jadi belum pernah <laughs> dengar tuh ayat kan. Coba sih Bismillah. Kalau mata sudah nggak bisa ngelihat, tangan pun kayak nggak sempat untuk membuka, telinga paling nggak mendengar. Tujuannya apa? Mengingat Allah. Orang kalau mengingat Allah, ya, lawang orang mau mencuri saja, kalau ingat Allah nggak jadi mencuri. Antum yang hobi korupsi, baik materi maupun waktu, coba biasakan sebelum korupsi baca Bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gampangin korupsi ya Allah. Nggak jadi korupsi. Itu kan karena kita lupa sama Allah. Nah makanya kalau ulama katakan banyak mengingat Allah tuh betul. Anda yang belum bisa menghilangkan kebiasaan berzina dan jalan-jalannya. Coba biasain besok mau berzina bismillah coba. nggak jadi. Karena tahu mau mengingat Allah ada batasannya. Anda yang suka ribut sama orang tua Anda, tiap masuk rumah ribut, mulai besok sebelum ribut sama orang tua bismillah. Pak, sini Pak, duduk. Bismillah, kita ribut Pak, enggak jadi. Karena memang mengingat Allah, ingat Allah dimanapun kau berada. Bagaimana cara mengingat Allah? Ya jelas kita mengenal Allah dengan benar. Ya makanya mulia sekali ini momen Ramadan kita hafalkan nama-nama Allah, kita tahu rububiyahnya, asma wa sifat uluhiyahnya, subhanallah. Kita kenal Allah dengan benar. Supaya dimanapun kita berpijak yang kita lihat itu ciptaan Allah menjadi al-ayatin liulil albab. Al-ayatin likaumin yatafakkarun. Kita jadi ulil albab, orang-orang yang mau berpikir dengan semua ciptaan Allah. Ya Allah, di bawah parkir mobil ini ya Allah di pojokan sebuah instansi ya Allah demi Allah masih ada tempat orang untuk beribadah ini ada tanda-tanda yang mulia darimu ya Allah betul ternyata rahmat Allah itu wasiat kullasyai rahmat Allah itu masuk ke semua kalangan semua pelosok berarti menandakan nggak ada halangan orang untuk bisa beragama di atas dunia inilah jelas negeri yang mulia ini negeri Islam Indonesia ya Makanya buat teman-teman yang masih menganggap bahwa Indonesia ini negeri non-Islam, itu buru-buru tobat. Ya. Ini Ustaz Subhan kalau ngomong kayak gini, habis ini handphone ini penuh ini. Tobat Ustaz, ini negeri kafir, banyak yang menghujat biasanya. Lah sabi, tetap saya katakan ini negeri Islam. Karena di tempat seperti apapun, ah, kebaikan dikumandangkan, azan dikumandangkan, berbuat baik gak ada yang larang. Ini negeri mulia cuma belum sempurna kemuliaannya. Nah, membutuhkan anak bangsa yang terus mau belajar untuk memuliakan negeri ini. Anak-anak bangsa yang berpikir bagaimana cara memberi bukan meminta. Bagaimana cara memberi bukan bagaimana cara mengambil. Itu yang dikatakan kemuliaan buat cikal bakal yang akan datang. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya apa? Yakni terus berbuat baik istiqomah. Artinya sedikit rutin lebih baik ketimbang banyak jarang-jarang. Berbuat baik itu rutin apa sih Tat? Ya mungkin kalau kita sedekah rutin belum tentu punya uang kan. Tapi kebaikan yang paling gampang, absus salam bainakum. Jadikan tradisi di CIMB Niaga ini ya, kita ini mengucapkan salam kalau ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan eh, bro, bro, buang bro, bro, bro, bro. Assalamualaikum, itu doa. Kalau kita mendoakan orang beriman, malaikat itu mendoakan kita loh. Nggak ada ruginya kan mengucap salam, Assalamualaikum. Ketemu Assalamualaikum. Mau pulang tuh maafin ya kalau ada salah, Assalamualaikum. Indah sekali. Keluar kantor bareng-bareng gitu ya, keluar pintu dulu. Oke semua, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Tobat tuh kantor kali ya. Tapi memang mulia. Ya, terus berbuat baik. Kebiasaan rutin sekedar memuji, mungkin belum punya materi buat bahagian orang tua. Nggak ada salahnya jadiin kebiasaan tiap hari telepon walaupun sebentar sama orang tua. Mau berangkat kantor sebelum kita ngomong sama orang lain, habis minta sama Allah, biasa biasakan susun kita. Melek pagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusul. Bangun ya kita sudah cuci muka, itu Allah yang kita sebut. Yang kedua, kita doain orang tua. Syukur-syukur bisa nanya, Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Ya Allah, minta maaf belum bisa ketemu nih berapa lama ini. Tapi insya Allah nih pagi ini saya mau kerja. Doain Bu ya, biar dapat berkahnya. Semoga nanti kalau ada sisa-sisa dari keuntungan dari kerjaan ini, kita bisa umroh bareng. Ya. Saya pengen gendong ibu ya Allah keliling Ka'bah subhanallah. Gak ada kemuliaan di atas dunia kecuali melihat ibu senyum di pinggir Ka'bah. Subhanallah. Ya walaupun mungkin sekedar obongan, bahagia mereka. Jadilah orang yang bahagia, orang yang membahagiakan orang lain. Karena irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kau biasa cinta dengan yang di bumi, yang di langit cinta denganmu. Jangankan sama orang tua, jangankan sama kerabat yang hidup, sama mayit, mayit. Kita kalau ketemu kuburan mengatakan assalamualaikum ahlal kubur, yarhamukum man fis sama. Yang di langit akan cinta sama kamu. Allah cinta. Itu sama mayit. Ini kadang-kadang lewat kuburan sengaja belok kami belok situ kuburan jangan jangan sini sini. Gitu. Kalau orang Islam harus sengaja lewat kuburan ucapin salam. Ya, kenapa? Karena kemuliaan mengucapkan salam Allah cinta sama orang yang mengucapkan salam. Dan salam itu kata Rasul ciri khas orang beriman. Ya makanya kita kalau mau ngeliat kelas orang ter, eh, satu kantor itu beriman atau tidak, lihat banyaknya ucapan salam. Ya, walaupun penuh masjid tapi keluar masing-masing lagi bawa diri ya nah, seperti itulah bahasa agama. Absus salam baik. Ya ini continue terus sedikit tapi rutin ketimbang banyak jarang-jarang ya. Tim yang berikutnya yakni menjauhkan diri dari maksiat. Memang tidak ada orang yang tidak bermaksiat tapi mengamalkan perbuatan tidak melakukan maksiat tentu lebih baik di tengah-tengah maksiat yang kita lakukan. Artinya begini, orang mana sih yang nggak berbuat dosa? Tapi di sela-sela perbuatan dosa dia menjadi orang yang terus menghindari dosa itu lebih baik. Karena kita orang yang selalu berbuat dosa, maka kalau sampai nggak menghindari dosa ya tentu numpuk. Hindari dosa, hindari maksiat. Karena menghindari dosa, menghindari maksiat merupakan kemuliaan dalam agama. Innar rajula la yuhramu rizqo bidzambin Orang akan terhalang dari rezekinya, nikmat yang Allah berikan kepadanya sebanyak dosa dan maksiat yang dia lakukan. Terhambat kemuliaannya. Nah dari sekarang nih, kita mau ketemu Lailatul Qadar. 10 hari terakhir sebentar lagi nih kita masuk ya. Masya Allah, bagaimana caranya ketemu malaikat? Ketemu malaikat itu kan artinya melihat fenomena dalam Qadar itu nikmat kan? Rezeki berarti kan? Itu rezeki akan terhindar kalau kita banyak berbuat maksiat. Saya sarankan buat diri saya, buat antum sekalian, banyak istighfar. Ya. Mungkin Anda nggak tergolong orang yang bisa full 10 hari itikaf karena pekerjaan. Gak apa-apa, pekerjaan wajib, itikaf sunnah. Saya cuma mampunya malam doang, Ustaz. Gak apa-apa. Maafi sih, maafi muskilah. Walaupun yang tepatnya itu kalau nyontoh Rasul afdol itu 10 hari, 20 hari. Tapi kan nggak semua orang mampu. Makanya Islam nggak menyalahkan. Iktikaf itu ittahadul makan di wukuf, mengambil sikap diam. Nggak mampu siang malam, wallah silakan. Nggak ada masalah. Mulia sekali. Subhanallah. Ya karena kalau diidentikan ketemu Lailatul Qadar dengan iktikaf ya salah. Tidak walaupun iktikaf lebih mudah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar karena tempat yang tepat. Bukankah uh, Jibril yang mengatakan malaikat turun di tempat-tempat yang tidak ada penghalangnya? Makanya kalau kita pengen ketemu Lailatul Qadar, ingat malaikat turun di tempat yang malaikat katakan, nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyut allati fihi surah wal kalam. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai dan ada anjingnya. Makanya masjid yang nggak ada itu kan lebih tamam. Atau kalau mau di rumah kita siapkan mihrab yang layak kita untuk berdiam untuk perempuan-perempuan dan lain sebagainya. Bukan itikaf namanya, itikaf di masjid. Tapi tempat itu pun baik untuk kita bisa beribadah. Wallahu a'lam bishawab ya. Artinya mulia sekali. Subhanallah. Ini bahasa agama sehingga beberapa contoh yang dikedepankan tadi mudah-mudahan menjadi alat bantu kita untuk bisa uh, bersikap baik di atas dunia ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu ada yang punya mobil tidak tuh? ya, mengganggu yang pada lain lagi belajar. Tim, Assalamualaikum, Pak Ustad, Mohon penjelasannya tentang ada dalilnya atau hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Ada. Itu mujizat beliau, ya. Saya lupa matan hadisnya tapi itu ada. Ya lihat di silsilah hadis sahih, itu ada, ya salah satu mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi ingat mujizat karoma ya itu bukan kontinu. Jadi nggak selamanya Nabi belah bulan belah bulan nggak begitu sekali sekali. Orang karoma pun sama. Makanya di kita ini dibilang tuh kiai punya karoma. Ustaz. Masya Allah, tiap nuang air tuh cukup aja. Itu sudah istidraj kerja sama majin, bohong. Kalau karoma tuh sekali-sekali, nggak rutin. Ini meladuni lah bukan bukan bukan karoma nantinya atau bukan mujizat ya. Eh, Nabi kadang-kadang dari tangan Nabi itu keluar air. Ya. Tapi ada kalanya ketika perang Hondak Nabi kehausan, betul? Karena mujizat sesekali untuk mempertontonkan betapa maha kuasanya Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi itu bisa nggak mempan dibacok, tapi berapa kali Nabi perang itu giginya berdarah, pelipisnya berdarah. Makanya kalau orang sampai rutin nggak mempan dibacok, udah berdukun namanya sudah. Tapi kalau sesekali mungkin karena pertolongan Allah itu mungkin. Allah a'lam Musik itu haram ya Ustaz. Kok banyak dai di TV berdakwah bersanding dengan konser musik bagaimana dengan musik Islami? Iya, itu dia. Makanya jangan berguru sama TV, ya. Berguru sama Quran dan Sunnah. Kalau ukuran kebaikan itu dengan TV ya muskilah. Ya, karena banyak orang beragama pakai perasaan. Seandainya pakai musik berdakwah itu baik, Nabi udah nyuruh Muas kerja sama orang Romawi dalam mendakwahi negeri Yaman. Tapi kan tidak. Zaman Rasul sudah ada gambus. Yaman, Yaman, yang Muasru datang negeri Yaman, itu negerinya orang Kristen, Nasrani, Ahlul Kitab. Abraha, yang mimpin uh, pasukan gajah itu. Sehingga kalau kalau orang-orang Yaman itu senang gambus nyanyi. Karena basically-nya Nasrani. Mereka suka bernyanyi. Didakwahi sama Islam. Nah, makanya masih banyak orang-orang yang agamanya belum kuat itu mengidentikan musik dari Palestina dari Maroko kita nggak ngerti oh Islam itu Palestina Maroko pakai musik pakai nyanyi lah itu talbis hak bil batil itu teknik mencampur adukan yang hak dan yang batil kenapa karena dulu mereka Nasrani Nasrani bernyanyi dalam ibadahnya Islam tidak pernah bernyanyi Ya, makanya jadi antum kalau sudah melihat seperti ini dengan kalimat kok di TV kok di TV, antum bisa membayangkan berarti betapa banyak TV dimanfaatkan sama orang yang tidak berilmu. Makanya saya nggak ngerti juga kalau ada orang-orang yang berilmu masuk TV malah diomongin. Padahal masjid yang ahlul bid'ah aja sudah suruh kita masukin untuk berdakwah kan? Kenapa TV kok nggak kita masukin? Yang ada akhirnya apa? Orang-orang yang nggak berilmu yang memanfaatkan contoh lagi SMS atau BB atau apalah kemarin sebelum Ramadan. Akhirnya orang-orang yang nggak berilmu yang manfaatin kita yang berilmu nggak manfaatin disebar hadis-hadis yang nggak jelas. Jibril berkata, kalau istri nggak minta maaf sama suaminya selama bulan Ramadan, maka tidak akan pernah diterima. Itu kan hadis yang nggak jelas. Ya, kita kita nggak mau manfaatkan itu. Ya, alasannya apa? Itu produk orang kafir kan. Uh yang mengkafirkan sesuatu yang nggak jelas. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Sebelum mereka manfaatkan, kita yang manfaatkan itu lebih baik. Ya, ya kita sebarkan hadis yang sahih, riwayatnya, kitabnya, footnote-nya jelas, sebarkan melalui SMS, MMS. Silakan nggak ada masalah. Atau melalui BBM apa ya yang lagi rame, silakan. Asalkan hadis yang disebarkan itu jelas footnote-nya. Eh jangan cuma artinya saja ketika balik ditanya itu di kitab apa jawabannya dua huruf a sama au au, au. ya bagaimana dengan musik islami tidak ada jangan kaitkan musik dengan islami ya kalau anda belum mampu meninggalkan musik istighfar jangan katakan musik islami ya musik islami itu musik yang dinyanyikan di masjidan <laughs> ya nggak begitu ya salah sekali Bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah. Bagaimana jika mengadakan peringatan nuzulul Quran apakah mendapat pahala? Ah, suka mancing-mancing nanya. <laughs> Tanya sama yang ngerjain nuzulul Quran, Nabi ngerjain nggak? Tanya. Jangan nanya sama Ustadz, udah jelas nggak ada. Ya, tanya. Akhi, anak sekedar kasih bocoran ke antum. Abad ketiga Hijriah, ya, itu Islam terpecah-pecah menjadi Syiah, Khawarij, Mu'tazilah atau pecah-pecah. Sehingga Syiah terpecah jadi 70, jadi kayak partai, partai-partai Islam itu. Setiap partai itu punya agenda. Yang agendanya itu menarik perhatian masyarakat untuk ikut partainya. Nah, Bani Ubaid Al-Qaddah Al-Fatimiyun, ya, itu adalah partai Syiah yang terkenal. Dia memiliki agenda setahun yang bisa bikin orang tertarik karena isinya semua makan-makan dan pesta tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Nisfu Sya'ban. Uh, tahu atau baca sejarahnya itu. Dan mereka katakan kepada generasi berikutnya, pertahankan agenda ini karena berhasil menarik masa sebanyak mungkin. Ratusan tahun berulang, jadilah itikot keyakinan masuk dakwah siah ke negeri kita. Sehingga dipertontonkan ahlul bid'ah pasang iklan. Sorry. Pasang iklan. Bid'ah Pasang iklan. Allah karim. Sunnah cuma nonton. Ajib gak? Karena kejahilan. Dan nuzulul Quran, ada di Quran yang mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, hudan linnas wa baita, wa baita, ah, hudan linnas wa baita huda wal kurban. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Quran. Turun Quran bulan Ramadan. Tapi tidak ada satu ayat pun atau hadis pun yang bilang 17 Ramadan nuzul Quran. Kecuali segelintir orang yang mengaku turunan Rasul. Tapi nggak jelas. Jangan-jangan nyampainya ke Abu Lahab, bukan ke Rasul. Ini bahaya sekali. pasang iklan gede-gedean. Dilindungi sama jenderal-jenderal berbintang pula. Allah karim. Subhanallah. Mau bilang apa? Makanya solusinya jangan berdebat kusir. Timbulnya muskilah. Belajar. Kita belajar. Kita tanya di kitab apa itu Nabi ngerjain Rasulul Quran. Tanya. Ah, itu kan baik. Baik menurut siapa? Menurut Anda, siapa Anda? Tanya. Apakah Anda lebih baik dari para sahabat? Radiyallahu anhum yang jelas surga jaminannya? Lah, tidak ada seorang sahabat pun yang mengamalkan ini. Bahkan yang menetapkan tahun baru Hijriah itu Umar Ibn Khattab. Pada tahun ke-13, ke-14, 13, 14, apa 16 lupa ya. Itu Umar menjadikan bahwa Islam harus punya tahun baru. Tapi selama Umar memimpin umat, Umar nggak pernah merayakan tahun baruan. Kecuali kita 2011 ini. Ya, Allah bisa. Jadi jangan dibikin bingung. Ya, tanya saja dalilnya mana. Allah. Ustaz, bagaimana dengan adanya beberapa mazhab dalam Islam? Apakah kalau kita berkorban atau membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal akan sampai pahalanya? Iya, tidak sampai bacaan Quran buat mayit, atau Quran Indal mait laisa lil mait fa malil kori. tapi untuk yang baca. Karena Quran itu petunjuk buat orang yang baca. Nah, ya. Adapun mazhab itu makanan lidzihab, cara atau sikap beragama. Ya kita kalau belum ngerti agama boleh bermazhab. Nanti akan paham sendiri ternyata empat imam mazhab ini semuanya teman dan saudara. Artinya Imam Abu Hanifah itu temannya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal yang ilmunya nyambung sebenarnya. Cuma karena kita nggak pernah paham empat imam mazhab ini, kita jadi fanatik mazhab yang nggak ada juntrungan. Saya pernah sampaikan, bahkan ada orang yang fanatik sama Imam Syafi'i, tapi nggak kenal siapa Syafi'i. Ada orang yang mengatakan saya syafi'i Syafi'iyah, hati-hati antum kayaknya ini Malikiyah nih jangan-jangan oh. Antum nih Hambaliyah jangan-jangan, uh main tuding-tudingan. Ya udah sekarang gini aja ente Syafi'iyah, ah, saya juga Syafi'iyah. Saya mau tanya sama antum, siapa Imam Syafi'i? Jawabannya dua huruf tadi, au. Antum pengikut Syafi, pengikut Syafi pernah baca kitab Imam Syafi, Imam Syafi bikin buku yang fenomenal dua. Apa tuh judulnya? Waduh, nggak tahu kan bacanya Republika melulu. Atau pos kota lihat rumah dijual, sama motor dijual. Ya, jadi susah kita mau berdebat kusir. Kalau anda nggak berilmu susah, muskilah. Belajar, kita belajar supaya kita tahu bahwa kemuliaan dekat dalam kehidupan. Assalamualaikum Ustaz Pada saat sholat witir Apakah niatnya sholat terawih atau sholat witir? Iya sholat Ya sholat witir Masya Allah Ente sholat witir Niatnya witir Gak boleh terawih Plin plan namanya <laughs> Ya Innamal a'malu bin niat Semua tergantung niat Wa innamalikul imrin manawa Bagaimana cara kita merubah suatu masjid menjadi sunnah di mana hampir seluruh pengurusnya belum sunnah. Kitanya belajar sunnah. Ya jangan ingin merubah. Ini kayaknya tat alul bid'ah semua tat. Kenapa? Subuhnya kunut. Oh, subuhnya kunut. Ya makanya anak nggak mau di situ. Tat tadi mana di rumah jam berapa setengah tujuh. Ya. Mendingan dia yang kunut on time ente. Jadi kadang-kadang kita suka ngomentarin sesuatu kita belum mengamalkan. Ya. Apa ada yang mengatakan apa? Sekarang katanya NU sama Muhammadiyah akur, udah nggak mempermasalahkan masalah kunut. Alhamdulillah. Karena nggak NU nggak mau Muhammadiyah udah jarang pada sholat subuh katanya. ini muskilah ini yang sering terjadi ya. Oh iya adubillah. Ya saya maksud generasi mudanya. Repot sama model badan, suspek dipikirin, tangan keker, angkat kelopak mata nggak kuat subuh. Sehat apa tuh ya? Assalamualaikum warwab. Ada warwab lagi. Udah dibilang salam jangan dikosor. Salat boleh dikosor, salam jangan dikosor. Ustadz mohon penjelasan tentang menggapai Lailatul Qadar sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, taib. Nabi mengatakan ini ara kot qad ta'at. Aku melihat wajah-wajah kalian bahwa para sahabatku lelah. Jadi Nabi mengatakan sahabat lelah mukanya. Kenapa? Kalau kamu pengen ketemu Lailatul Qadar karena kamu sudah lelah, temui tujuh hari terakhir kata Rasul. Berarti menandakan bahwa lelah dalam ibadah. Baik mungkin dia baca Quran, dia targetkan Quran tuh hatam, bagaimana caranya hatam Quran banyak, sebanyak-banyaknya. Atau memberi makan orang yang berpuasa, atau silaturahim, atau berbuat baik semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Kita ketemu di Lailatul Qadar insya Allah. Ya, syukur-syukur kalau kita setting dalam setahun punya cuti untuk itikaf bagus. Lebih bagus lagi kalau kita persiapkan setahun untuk iktikaf di Masjidil Haram. Yang mampu silahkan. Ya, itu aset akhirat kita kalau kita mampu. Silahkan ya. Uh, bagaimana tanda-tanda orang telah mendapat Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar itu kan uh, lebih baik dari seribu bulan. Jadi kalau orang bertemu Lailatul Qadar kemudian dia ibadah, itu berpahala seperti pahala 83 tahun atau seribu bulan. Ya tentu lebih baik ketimbang sebelumnya ya lebih merendah ya lebih nggak sombong ya karena banyak juga orang yang udah bagus agamanya timbulnya sombong kayak gelas penuh ini lain lain hal ini amal amal bin niat ya tentu lebih baik mabrur mabrur itu artinya lebih baik ketimbang sebelumnya nah, Berapakah persentase umat Islam yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Waduh, tanya malaikat, bingung. Anak nggak pernah hitung persentasenya ini. Jazakallah wa khairul jaza insyaallah ya. Kalau persentasenya wallahu alam ya, itu kembalikan ke Allah. Berapakah minimal rakaat salat lail? Minimal rakaat salat lail. Salatul lail masna. Masna. Dua, dua. Dua, dua itu minimal. Tapi kalau sholat terawih yang Nabi contohkan dan Nabi contohkan sholat malam Rasul itu yakni 11 rakaat 8 rakaat salat lain 3 witir atau 10 3 witir wallahu alam atau tak terhitung tapi kalau bicara minimal 2 itu di luar taraweh tapi kalau taraweh sepakat ulama mengatakan minimal 11 dengan witir atau tak terhingga wallahu alam bisawab ya Assalamualaikum Ustaz Bisakah dosa syirik diampuni dengan bertobat? Bisa selama lam yughargir, selama belum napas di kerongkongan. Eh dulu para sahabat musyrik sama orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tapi kan tobat. Ya Anda sekarang yang masih hobi baca bintang-bintang horoskop musyrik kan, tobat buru-buru ya. Sebelum meninggal nanti. <laughs> Gara-gara baca horoskop. Atau yang masih suka berteman sama apa itu ketik spasi rek itu tinggalin buang-buang jauh-jauh ya. Assalamualaikum. Bagaimana mengajak istri memakai jilbab dengan baik dan benar? Ya omongin baik-baik ya. Jangankan jilbab, lebih dari jilbab dia nurut sama Anda. Betul? Masa urusan jilbab dia nggak nurut? Pasti ada yang salah. Mungkin kayak via teknik ngomongnya kali. Atau mungkin istri itu bosen kalau kita ngomong di rumah. Atau jangan-jangan kita ngomong di rumah istri. Gitu loh. Coba sekali-kali kita perhitungkan. Kadang-kadang kita lupa. Kita ngomong nih di atas bangku. Istri juga di bangku. Ma dengerin mah ya. Saya pengen kamu tuh pakai jilbab gitu ya tapi dia duduk di bangku bangku bini yang beli gitu kan rumah rumah punya bini ya nggak mungkin didengar kamu nyuruh nyuruh tuh bangku siapa yang beli atau mungkin tempat ngomelnya itu itu aja nggak pindah pindah jadi kalau kalau kita ngomel, kamu dengerin mah ya. Dia ngeliat kita tuh muka suami hordeng tembok, hordeng tembok gitu kan. Sekali-kali bonceng istri aja ke tempat makan yang enakan dikit. Wah ngomong di situ yang lebih masya Allah ya karena tadi lebih dari jilbab dia nurut sama anda kok masalah jilbab dia nggak bisa pasti ada yang salah ya pasti ada yang salah ingat arrijalu rijalu qawamuna bisa nisa ya terus kalau udah nyuruh beli nyuruh pakai jilbab beliin ini nyuruh tapi nggak dibeliin suruh pakai taplak orang gimana sih Dulu zaman Rasul tuh ketika turun ayat hijab, kata Ustadz Ana, oh, ngomong ke istri, itu perempuan narik hordeng, narik taplak. Dulu, sekarang beliin pakai taplak. Bagaimana sikap panitia zakat di mana banyak umat yang lebih suka menunaikan zakat fitri secara praktis dengan cara membayar uang, eh, bukan dengan beras. Ayo, ah, kita bicara afdol. Kalau bicara afdol, bicara contoh Rasul ya. Zaman Rasul itu sudah ada mata uang, dirham. Sudah ada dinar, sudah ada. Tapi Nabi contohkan zakat fitrah itu dengan yang dia makan. Gandum, korma, hijau, mentega, ya konsumsi makanan-makanan pokok masyarakat. Makanya yang paling baik itu kita dengan apa yang kita makan. Kalau kita orang Indonesia ya mungkin seringan makan yang berkarbohidrat seperti beras ya, umbi-umbian apa ya makan yang kita beli. Yang kita makan nasi, nasi. Dan ingat, beras yang kita berikan berbentuk zakat fitrah itu yang kita makan. Ini kadang-kadang panitia suka lupa dipukul rata 5000 seliter. Berarti kalau 3,5 liter itu 17,5. Ya, 17,5. Maka yang mau uang juga nggak apa-apa 17,5. Salah, kali dia beli yang seliter 12 12 ribu kan? Enggak, hitungan kan 17 setengah. Jadi kita yang mengerti, maka yang paling baik itu beras yang kita makan atau apalah yang kita makan. Ya. Tapi kalau memang ya, di lingkungan kita sudah banyak orang-orang yang mampu, yang miskin sulit ya dicari, yang nggak ada nggak ada salahnya ulama mengijtihadkan dengan uang karena transportasi lebih mudah. Nah, mentransfer itu kan lebih mudah dengan uang. Kalau beras kan ditransfer buruh busuk di jalan kan? Nah, uang. Boleh itu ijtihad. Tapi yang paling utama adalah bahan makanan pokok yang kita makan ya. Wallahu ya. Kalau bisa direalisasikan, ini zakat jangan main-main. Karena banyak masjid ini yang suka menunda zakat, ngatur-ngatur, akhirnya zakat tahun kemana aja belum pada keluar. Fitnah. Ya orang yang mengeluarkan sih selesai. Antum yang mengelola dosa. Percepat, percepat. Karena batas zakat fitrah itu sampai dengan sholat id. Ya, subhanallah. Mohon dijelaskan rukun akikah. Rukun akikah. Ya ini orang yang berakikah. Yang pertama, orang yang berakikah adalah orang yang uh, dia seorang muslim bayi yang berusia 7 hari 21 hari 7 ya, ya, hari 21 hari ya ini disunahkan untuk disembelihkan akikah laki-laki dua perempuan satu adapun daging akikah itu bisa dikonsumsi memberikan dengan cara matang itu lebih baik ketimbang cara yang mentah mentah pun tidak ada masalah ya itu yang diperlukan jadi jelas sekali bahwa yang namanya akikah ini orang Islam dan mampu untuk mengeluarkannya. Dan buat orang yang nggak mampu bagaimana? Orang yang mampu boleh mengakikahkan orang lain. Ya, karena akikah itu adalah kesempurnaan seorang bayi. Tergadaikan bayi itu dengan akikahnya. Makanya jadikan tradisi sekali-kali kumpulin dana, kemudian cari orang miskin yang lahir belum akikah akikahin. Itu baik. Kita menginginkan generasi berikutnya lebih baik ketimbang generasi sekarang, tentu dengan akikah. Wallahu a'lam bishawab. Tibin insyaallah mudah-mudahan faedah ya buat anak pribadi, buat antum sekalian. Allah minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafratul majlis wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.